dalam sejarah lain. Waktu itu terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang dengan Romawi. Penduduk Madinah itu budal kabeh, kalau tidak sing tersisa kecuali yang ujur. Orang tua, orang sakit itu yang tidak bisa berangkat pemuda-pemudanya bersama Rasul andaikan kita bersama kanjeng Nabi gimana perang bersama itu indah lebih baik mati bersama Rasul lebih baik syahid dibimbing Rasul maka kekuatan itulah remaja yang masih muda 16 tahun 15 tahun ikut perang di garis depan dia tidak memikirkan masa depannya yang dipikirkan aku tidak boleh bisa dengan sang Nabi indahnya cinta sahabat walaupun masih muda. Berangkat perang tabuk. Ketika perang tabuk usai, selesai, Rasulullah pulang bersama rombongan. Ternyata di Madinah, dekat masjid Madinah, ada seorang tua yang kulitnya terbakar oleh sinar matahari karena kerasnya ikhtiar dan pekerjaannya. Kanjeng Nabi melihat seorang tua yang sudah papa, wajahnya menghitam karena kena sinar matahari, tangannya melepuh kemerah-merahan, kasar tangan keduanya itu, telapak tangannya. Akhirnya didekati oleh Rasulullah seorang tua yang miskin yang papa yang tangannya kasar karena bekerja berat ditanya wahai bapak ketika melihat Rasulullah menegur si orang tua itu datang dengan menunduk tahu yang menegur adalah orang yang beliau cintai selama hidupnya dengan ucapan wahai bapak tidak terasa terurai air mata si tua yang hidup sengsara itu. Air mata menetes, terus ditanya oleh Rasul, mengapa tangan bapak kok kasar? Tangan bapak kasar amat, bahkan melepuh kemerah-merahan. Ada apa gerangan bapak? Si tua itu dengan menangis terisak-isak mengatakan, Ya Rasul, sungguh hidupku ini malang. Aku ini tergolong orang miskin ya Rasulullah. Dia itu mengatakan, saya ini tergolong orang yang paling miskin. Hidupku walaupun setua ini membelah batu. Dengan alat yang keras ini kubelah batu sehingga menjadi kecil-kecil. Saya angkat di pundakku saya angkat di punggungku, saya bawa aku jual di pasar karena aku memiliki anak dan istri yang harus kuberi nafkah. Hadirin, si tua mengatakan di hadapan Rasul, saya ini orang miskin. Ingat, diucapkan di hadapan sang Rasul, saya ini orang yang penuh sengsara mulai remaja saya ini memukul batu memecah batu untuk kujual sehingga tanganku itu kasar dan melepuh seperti itu apa yang terjadi setelah orang itu matur kepada kanjeng Nabi tidak terduga hadir tidak terduga saat itu Rasulullah megang tangan kasar tangan yang jiwanya memiliki husnil akwali merasa rendah merasa miskin merasa paling hidupnya sengsara dan merasa ada di bawah dipegang tangan si tua yang kasar itu apa yang dikatakan Lata latamasaha narun abada dipegang sambil dicium tangan si tua itu tangan ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka tangan ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka dipegang dan diciumi tangan si tua yang merasa rendah merasa miskin itu di hadapan sang kekasih sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam indahnya si tua yang miskin di dunia itu indahnya si tua itu dengan tangan yang kasar hidup berbeda dengan tetangganya yang kaya raya dia suka dengan kemiskinannya karena tahu kemiskinanku akan mengantarkan aku kepada sang kekasih sang nabi saat itu terwujud bukan hanya sampai kepada rasul tangan kasar itu dipegang dengan berkata rasul tangan ini selamanya tidak akan tersentuh api neraka. Diciumlah tangan itu. Apa yang terjadi? Sahabat melihat sikap Rasul, menangis begitu melihat akhlaknya sang Nabi. Karena kanjeng Nabi tidak pernah mencium pembesar-pembesar kures. Rasulullah dalam sejarah tidak pernah mencium tangannya orang-orang yang kaya hanya dua tangan yang dicium oleh Rasul pertama tangannya ibunda putranya sendiri yaitu ibu Siti Fatimah putrinya sendiri Rasul pernah menciumi tangan sang putri karena sangat sayangnya kepada putrinya ibunda Siti Fatimah Az-Zahra karena sangat cintanya sang Rasul sehingga tangan ibunda Siti Fatimah dicium yang nomor dua selama hidup Rasulullah mencium tangan si tukang batu yang merasa rendah, merasa miskin dengan peluh dan dengan air mata ketika bertemu sang Rasul. Belum dengan di hati hati. Ini adalah husnul akmal. Ini adalah bagusnya perbuatan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kanjeng Nabi ora tega karo wong sing kaya ngono. Lah kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dengan orang-orang di sekeliling kita yang miskin? Bagaimana kita dengan anak-anak yatim yang tidak ada orang tua, tidak ada ayah dan kasih sayangnya? Mungkin sekolah tidak sanggup, mungkin makan hanya sehari. Adakah kasih sayang yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah kita orang yang ego bangga dengan kekayaan ini lupa dengan sekeliling dan sekeliling kita ini ayo di mana ilmu kita yang selama ini ngaji adakah perubahan sayang kepada orang-orang di sekeliling kita adakah kita peduli dengan orang-orang miskin yang sehari makan mungkin sehari tidak mencari makan pun bila perlu ke sawah sudah tua tidak ada orang tua sudah tua tidak ada anak tidak ada saudara dia datang ke sawah matun golek panganan satu bungkus kita pernahkah peduli seperti itu bagaimana kita akan dicintai Rasul kalau kita tidak peduli dengan umat tidak peduli dengan situasi yang ada di sekeliling kita sudahlah hadirin yang saya muliakan mari kita renungkan jiwa kita ini. Ternyata jauh kita untuk ketemu Rasulullah karena akhlak kita tidak ada kasih sayang dengan siapapun padahal kita mujahadah padahal kita sholat tapi tidak akan Rasul menemui kita mimpi pun tidak akan kita berjumpa Rasul karena di dalam hati ini masih kotor, masih keras, masih ada sesuatu yang menjadikan kita terlempar dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudahlah, hadirin. Orang yang lunak akan mudah menangis. Orang yang hatinya dipilih oleh Allah akan mudah tersentuh tidak sekeras batu tidak sekeras batu gua dan batu gunung tapi lunak dan lembut itu ciri-cirinya orang khusus air mata tidak terasa meleleh jatuh di pangkuan ini orang pilihan hidupnya senantiasa merasa rendah merasa rendah merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Orang pilihan senantiasa berpikir hidup di dunia ini sebentar lagi kita tinggalkan dan dia memilih untuk hidup di akhirat yang tidak ada batas. Memilih hidup di akhirat yang tiada kematian. Sabar dulu anak-anakku. Walaupun kemiskinan menjadikan selimut dalam hidupmu. Sabar dulu anak-anakku, walaupun penyakit menjadi selimut dalam jasadmu. Sabar dulu wahai anak-anakku, walaupun kalian tidak bekerja, tapi masih sempat untuk berjuang. Maaf, Gusti Allah petang sari. Gusti Allah tahu semuanya pilih akhirat tapi tidak menyampingkan dunia cukup dunia sedikit pilih akhirat karena kita akan mau pulang kita akan pulang kita akan hadirin sabar dulu ya walaupun yang lain pakai sepeda motor jangan tidak bisa beli sabar dulu ya Walaupun orang lain makan dengan nikmat Makan sana, makan sini, sate, makan enak Kalian masih menunggu belas kasihan orang lain Menunggu pemberian orang lain Sabar ya Saya salut Saya suka kepada engkau yang sabar Kemiskinanmu menjadikan mahkota yang bersinar di akhirat nanti Tapi sabar dulu sabar dulu rendahlah karena hidup ini hanya sesaat jangan bangga jangan bangga kita rendahkan jiwa kita kita tanam sedalam-dalamnya Al-Fatihah saya akhiri segala kekurangan Yun agungi pangapunten wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh